Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'ayu wa nasta'kfiruhu Na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina may yahdihillahu fala wa mayudlil falahadiyalah amma ba'd. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli amin ya Rabbil alamin. Pemirsa senang rasanya di Sabtu akhir pekan ini kita jumpa lagi dalam acara ihram yaitu informasi ibadah haji dan umroh. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan sehat tetapi kesehatan yang kita nikmati saat ini jangan lupa untuk selalu berzikir dan syukur kepada Allah atas atas segala apapun yang kita nikmati. Salawat dan salam tercurahkan keharibaan Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat juga insya Allah kita umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau. Baik, mudah-mudahan Anda senang juga bersama kami dalam ihram ini karena kami juga senang tentunya bisa menjumpai Anda pada setiap hari Sabtu dan hari ini narasumber kita adalah Bapak Haji Iskandar Idi. Beliau adalah Direktur Pembinaan Haji Departemen Agama dan bahasan kita adalah tentang masalah manajemen haji di Arab Saudi karena kita tahu bahwa jamaah haji kita sekarang sudah menuju ke Madinah dan sudah masuk akan gelombang kedua ya Pak nanti ya Pak ya. Uh, masih gelombang masih pertama ya, masih, masih gelombang pertama. Masih gelombang pertama. Baik, Pak Iskandar Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah. Baik. Baik, belum berangkat nih Pak. Belum insya Allah <laughs> Belum masih menjaga situasi di tanah air ya, ya masih Dan eh, juga ada tim Marawis kita yang akan menghibur suasana pagi kita Yaitu dari tim Marawis Asyu'aro Kampung Pisangan 1 Penggilingan Cakung Pondok Kopi Jakarta Timur Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya, terima kasih bisa hadir dan juga ada ibu-ibu yang bersama kami di sini dari Forum Komunikasi Majelis Talim atau PKM FKMT eh, Kelurahan Petukangan Selatan, pimpinan Ibu Hajah Sunarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Ibu Hajah Sunarti yang mana? Oh di belakang <laughs> Baik pemirsa Anda kami undang juga untuk bisa bergabung sama kami Bahasan kita sekali lagi adalah tentang manajemen haji di Arab Saudi Silakan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek Dan Anda di Jabodetabek silakan ke 5743476 Baik eh, Pak Direktur manajemen haji di Arab Saudi Kita kan ingin tahu bagaimana sistem pengelolaannya Karena kan eh, paling tidak ke masalah penyelenggaraan ketika di tanah eh, haram ya Pak iya. Silakan ya. Pak Uh, terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu dari Majelis Taalim, adik-adik Marawis dan para pemirsa yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami mendapat kehormatan untuk menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia khususnya umat Islam bagaimana bentuk pengelolaan haji di Arab Saudi. Kita maksudkan adalah yang pertama agar para jemaah haji kita bisa mengerti betul proses penyelenggaraan haji di Arab Saudi sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan kembali menjadi haji mabrur. Amin. Di samping itu tentu keluarga yang ditinggalkan bisa ngerti betul bagaimana pengelolaan dan bagaimana bentuk jamaah haji kita di Arab Saudi. Hmm. Untuk itu yang pertama saya ingin sampaikan bahwa jemaah haji kita ini telah diberangkatkan mulai tanggal 5 November kemarin Pak <clears throat> Sekarang sudah masuk pada hari ke 11 insyaallah. E, eh, jemaah haji kita gelombang pertama ini diberangkatkan dari 11 embarkasi dan seluruhnya menuju ke Madinah. Ah, mulai kemarin hari Kamis tanggal 13 hmm. November jemaah haji kita dari Madinah sudah sudah mulai bergerak ke Mekah, Mekah. untuk melaksanakan umroh. Ada sebagian melaksanakan haji ifrat. Hmm. Kita berharap agar semua jemaah haji kita yang baik yang sudah berangkat maupun yang belum berangkat agar bisa memperoleh haji mabrur Insya Allah. E, eh, para pemirsa yang saya hormati, perlu saya tambahkan bahwa tahun ini kita memberangkatkan jamaah haji sebanyak 210 ribu orang. Hmm. Jumlah terbesar terbanyak seluruh dunia. Jadi jemaah haji Indonesia tahun ini terbanyak seluruh paling banyak. paling banyak seluruh dunia. Tidak ada negara yang kalahkan kita <laughs> dari segi jumlah. Itu 197 dari jemaah reguler hmm. yang diberangkatkan dari embarkasi-embarkasi dan 19.000 jemaah haji plus, haji khusus haji khusus yang sekarang disebut haji khusus hmm. artinya memerlukan pelayanan-pelayanan khusus yeah baik pada waktu pendaftaran maupun pelayanan di Arab Saudi. Ya, Insya Allah semua jemaah haji kita akan wukuf di Arafah pada tanggal 7 Desember tahun 2008. Ah, itu sudah sudah pasti Insya Allah. Insya Allah. Okay. Hmm, Kalau tidak ada perubahan. uh, <laughs> sekarang ini setelah jemaah haji kita ini sudah ada dua tempat. Hmm ada di Madinah ya. dan sudah ada di Mekah. Di Mekah mulai hari Kamis kemarin sudah banyak. Terakhir sampai tanggal berapa gelombang so, pertama? Gelombang pertama sampai tanggal 17 besok 17. insya Allah. Sesudah 17 mereka langsung ke Mekah. Hmm. Jemaah haji kita gelombang pertama setelah selesai wukuf, hmm. mereka bersiap ke Jeddah untuk kembali ke tanah air. Ya. Sedang gelombang kedua yang langsung ke Mekah selesai wukuf baru pindah ke Madinah mm -hmm. untuk siaran Nabi, siaran Rasul, yeah. sekaligus sekaligus dengan sholat arba'in. <clears throat> nah, ini yang penting saya mau sampaikan. Untuk membantu jamaah kita yang jumlahnya banyak ini dan proses perjalanannya seperti yang saya ceritakan tadi, mm -hmm. pemerintah Indonesia all out, khususnya Departemen Agama, ingin memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. Terbaik ya. Yang mm -hmm. terbaik. Dan sekarang alhamdulillah persiapan-persiapan kita sudah cukup memadai tinggal menunggu ridho dari Allah Subhanahu <laughs> wa taala. Mudah-mudahan diridhoi. Insyaallah <laughs> insyaallah. Sebab kita yakin bagaimanapun persiapan kita mm -mm. tanpa ridho Allah, tanpa irdat Allah itu tidak akan berhasil Betul. dengan baik. Oleh karena itu kami ingin menghimbau seluruh masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Mm -mm. Kita mari kita doakan uh, kepada jemaah haji kita kepada pelaksana di sana supaya mereka bisa bekerja dengan baik dan sukses melaksanakan ibadah haji tahun ini. Ya. Mudah-mudahan semua teman-teman yang bekerja di sana dan jemaah haji mendapat pahala dan haji mabrur. Amin. Ini yang saya mau sampaikan ya. Hmm. Jadi di Arab Saudi itu pemerintah menyiapkan sejumlah petugas haji. Hmm. Ada 4.050 petugas kita 4.000 petugas untuk mensukseskan jamaah haji. Hmm. Ada yang menyertai kloter. kloter Setiap kloter itu ada lima petugas. Minimal. Satu yang namanya ketua kloter. Hmm. Satu pembimbing ibadah haji. Tiga petugas kesehatan. Hmm. Bahkan ada beberapa kloter, ada beberapa daerah tertentu menambah lagi namanya TPHD, hmm. tim pemandu haji daerah. daerah. Hmm. Jadi itu langkah yang kita tempuh. Jadi sampai mengikuti kloter, hmm. di Arab Saudi juga kita siapkan petugas yeah. untuk melayani jamaah haji kita. Hmm. Di Jeddah kita siapkan tiga sektor. Jadi ada tiga tempat untuk melayani jamaah haji kita. Di Madinah ada delapan sektor Hmm. Satu antaranya mengatur jamaah haji kita di Bir Ali sepanjang ada yang sesat. Oh, oh, iya. Lihat ya, Jadi, ya. Hmm. Begitu sehingga di Bir Ali ada teman situ ada sektor yang mengatur. Siapa tahu ada yang tidak tahu uh, mengambil niat mikat dibimbing oleh teman-teman hmm. kita di hmm. sana. Kalau di Mekah malah sampai 17 sektor Mbak oh, Lili. Jadi 17 artinya 17 tempat komunikasi tempat berkumpul untuk melayani jamaah haji kita. Hmm. Tahun ini ada dua sektor khusus namanya. Iya. Ada satu sektor khusus untuk menangani jemaah yang sesat. Hmm. Jadi ibu-ibu di rumah, kalau ada bapak-bapak di rumah, kalau ada jemaah hilang, jangan takut. Sudah ada sektor khusus yang menangani. Ada jemaah yang sesat, insya Allah tidak akan hilang terus. So, ada sektor yang menangani. -hmm. Artinya ada jemaah yang begitu kelihatan bingung, duduk ya. sendiri. -hmm. Ada nanti ada petugas yang datang. Hmm. Ibu, bapak mau kemana? Oh, tidak tahu rumah, tidak tahu hotel, tidak tahu kamar, tidak tahu ke Bali. Ah, ya. Akan ada yang akan bimbing itu. Okay. Itu kita sudah siapkan itu. Hmm. Kemarin ada yang kritik, kok Departemen Agama terlambat, hmm. terlambat mengambil hmm. keputusan. Hmm. Baru tahun ini ada sektor khusus, bukan baru tahun ini, beberapa tahun terakhir. Hmm. Jadi menangani jamaah haji khusus yang jamaah haji yang hilang-hilang ini yang sesat ini hmm. itu sudah lama kita lakukan. Sudah. Hanya beberapa tahun terakhir hmm. kita siapkan tenaga ya. khusus. Ya. Kalau yang sebelumnya kan petugas yang biasa. Ya, ya, ya? petugas ya? biasa. Kalau hmm. dua beberapa tahun terakhir terakhir ada yang kita khususkan. Tugasnya hanya untuk mencari jamaah yang sesat. <laughs> yang tidak tahu kembali ke ke rumah Betul. itu akan diantar atau kehilangan rombongannya kehilangan ya? rombongan itu akan di, hmm. diantar Kemudian satu lagi jamaah. Bahkan uh, ada lagi namanya sektor transportasi. Oh. Mm -hmm. Sektor transportasi. Artinya uh, petugasnya akan mengatur uh, pemberangkatan jemaah haji okay. dari rumah pondokan ke Masjidil Haram, okay. dari Masjidil Haram kembali ke hotel. Ini khusus di Mekah ya, Pak? Khusus di Mekah. Di Madinah enggak? Uh, Madinah kan dekat-dekat ya, rumahnya. Betul. Jadi jemaah haji di Madinah itu relatif uh, tidak terlalu susah. Oke, okay, baik. Pak Direktur kita jeda dulu nanti kita balik iya, lagi. Oke, okay, oke, okay, okay. Pemirsa nah. dimanapun Anda tetap bersama kami di line telepon 5743476 dan 0215743478 dan kami akan kembali selepas yang berikut ini sambil diiringi lantunan syair dari tim Merawis Ashuara. Silakan.